السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Datangnya kita ke tempat ini itu juga murni karena nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak akan sampai pada tingkat syukur yang paling mulia Kecuali tatkala kita meyakini bahwa kita bisa bersyukur itu karena Allah Jalla Jalaluh. Dalam sebuah riwayat Nabi Dawud alaihissalam dia bertanya kepada Allah Kaifa ashkuruka Ya Allah, gimana aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah? wa syukru minka. Dan aku bisa bersyukur ini karena engkau ya Allah. Maka disebutkan di sana Allah mengatakan kepada dia Al-an balang tersyukur Sekarang kau baru bersyukur. Tatkala kita tahu kita bisa rukun, kita bisa sujud, kita bisa bersolawat, kita bisa berpikir karena Allah Jalla Jalal. Maka pada waktu itu kita baru bersyukur kepada Allah. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وخير خلقك نبينا محمد قوم عليه والسلام سير رسال صلواتنا kita enggak keras-keras الله أكبر اللهم صل وسلم على نبينا محمد Sallallahu alaihi wasallam itulah. Ya udah sih nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah bibirnya nggak bergerak. Dalam hati Ustaz habis sudah Ustaznya. Kalau salawatnya dalam hati, jangan. Saya nggak bosan-bosan yang ingatkan agar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus selawat. Tapi sekali lagi, gimana kita bisa bersalawat? Bagaimana kita akan tergerak hatinya? Sehingga lidah kita, bibir kita bergerak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad. Kalau kita memang nggak kenal sama beliau, kita belum cinta. Orang kalau sudah cinta, orang kalau sudah cinta jamaah, Nama Muhammad disebutkan dia berhenti sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dia nyebut kekasihku? Kenapa? Jangan itu. Ngelihat sandal kekasihnya. Allah. Antum kalau lagi jatuh cinta, itu lihat sandal kekasih antum. Allah kata dia. Ada di sini dia kata Allah. Ngelihat sandalnya doang udah lega hatinya. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Cuma sekali lagi kita belum sampai tingkatan cinta yang seperti itu. Ada orang yang cinta sehingga kecintaannya membuat dia gila. Ada sebuah istilah dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia juga ada. Al-hubbu a'ma. Cinta itu buta, Orang kalau sudah cinta, nyawanya diminta oleh kekasihnya, dia berikan. Ada orang yang menyakiti kekasihnya, dia akan siap pasang dada ketika dia cinta. Apalagi cuma solawat. Rasulullah SAW mengatakan al-bakhil alladhi idha dzukirtu andahu, lam yusalli 'alayya. Orang yang pelit itu, yang kikir itu, Bukan yang kalau ada kotak amal dia nggak ngasih. Kadang kalau kotak amal lewat ya, cepet-cepet lewatnya itu. Masya Allah. Bukan yang itu. Yang lebih dari itu kata Rasulullah saw. al Wasallam, "Alladhi idza dzukirtu indahu lam yusalli alaiya. Kalau namaku disebut di sisinya, dia nggak baca solawat. Dia nggak bersolawat kepada aku. Nabi sekali lagi nggak butuh sama salawat kita, nggak butuh beliau. Kita yang butuh jamaah. Karena sang pencipta sudah bersolawat kepada Nabi. Para malaikat sudah bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi Kita hafal ayat itu Sering kita dengar Tapi kita jarang solawat buat Rasulullah يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهي orang-orang yang beriman Yang beriman Kalian baca salawat Tunjukkan mana bukti cintamu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya buktinya Ustaz datang pengajian Betul Itu salah satu bukti Tapi kita bersalawat satu hal yang mudah Yang nggak butuh duit Naik mobil Jalan, duduk, nunggu Allahumma salli wasallim Ala Muhammad Amma ba'd Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah Di dalam kondisi curah hujan yang begitu menakutkannya sehingga jalan-jalan mulai tergenang. Biasanya orang males keluar rumah, tapi ternyata antum datang ke tempat ini. Subhanallah. Salah seorang alim ulama yang bernama Ibn Makwi Al-Qurtubi. Ibn Makwi Al-Qurtubi dari Cordoba di mana Cordoba itu? Di Afrika, di sebelah mananya Tunis. Dekat Nigeria sana. Di mana Cordoba itu? Yang ditunjuk aja. Ya, antum Spanyol ya Cordoba ini alim ulama bukan dari Arab Bukan dari Mesir, bukan dari Mekah, Medina, tapi dia berasalkan dari Spanyol. Karena Islam pernah ada di situ 800 tahun. Hilang sekarang Islam dari Spanyol. Hilang. Mana Ibnu Hazm al-Andalusi? Mana Imam Qurtubi sahib Tersi? Mana Imam sahibul i'tisam? Asyatib yang dari Stila mana Valencia mana Cordova habis semuanya nah intinya ini yang dari Cordoba hari raya dia belajar hari raya belajar padahal dalam Islam hari raya waktunya senang-senang sekarang di Indonesia hari Minggu waktunya waktu keluarga Ustaz saya nggak bisa datang pengajian karena waktu ini waktu keluarga. Nah, Sekali-kali dibawa ke taman surga keluarganya. Bawa. Jangan dibawa ke mall aja. Mall itu tempatnya setan pasang pasang benderanya di sana. Masjid Taman Surga. Ibn Makwi qurtubi itu di hari raya dia belajar. Sama sohibnya ditegur. Kata Ibn Makwi, hari raya waktu istirahat kata dia. Waktu senang-senang lah kau. Apa jawab dia? Kata dia, Wallahi Demi Allah, mali rahatun wala ladzatun illa fi talabil ilm wa nazar fil kutub. Demi Allah, aku ini tidak merasakan kesenangan, tidak merasakan kelezatan kecuali ketika aku belajar. Ketika aku ngaji, aku baca kitab bau, tenang hatiku. Jadi mau kemana aku pergi untuk senang-senang? Di sini tempat bersenang-senang. Mungkin sebagian dari tempat yang jauh datang melawan hujan yang turun. Insya Allah tidak ada yang sejauh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini pernah melakukan perjalanan menuju ke Syam. Syam ini di mana Syam lagi saya mau tanya? Nah, Palestina, Suria, Yordania dan Lebanon. Nah, Tufan negeri. Dia berangkat ke Syam. Dari Madinah berangkat ke Syam untuk mendengarkan sebuah hadis saja. Satu hadis. Hadis itu hadis yuhsyarun nas. Hufatan uratan gurlan. Ini Jabir dengar hadis dari orang lain. Dia ingin mendengarkan dari yang pernah mendengar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berangkat ke Syam. Perjalanan itu butuh satu bulan jemaah naik onta tapi jalan. Dia ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi beribu-ribu kilo ditempuh itu nggak ada masalah. Karena dia tahu sedang berjalan menuju ke surga Allah Jalla Jalaluh. Antum pun datang ke tempat ini Semoga memudahkan jalan antum ke surga. Bukan antum aja, ibu-ibu juga. Nah, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang rumahnya pernah disinggahin Rasul sallallahu selama enam bulan. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, nggak punya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, numpang di rumahnya siapa? Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama enam bulan setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub mendengar sebuah hadis, tapi bukan dari Rasul. Hadis itu adalah hadis man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Dia dengar hadis ini dari orang lain. Orang lain tanya, dari siapa kau dengar itu? Dari Uqbah bin Amir. Dari sahabat Nabi yang ada di Mesir, namanya Uqbah bin Amir. Berangkat Abu Ayyub ke Mesir menuju ke Mesir sampai ketemu Uqbah bin Amir kau benar dengan Rasulullah mengatakan itu iya katanya Rasul mengatakan man satara musliman satarahullah sampai akhir hadis itu setelah mendengar hadis itu Abu Ayyub langsung pulang Madinah Mesir satu hadis nggak rugi jemaah karena dia menempuh jalan menuju surga sebenarnya sambil jalan-jalan nggak sekalian jalan-jalan ah subhanallah ya maka tolong niatnya diperbaikin ketika nuntut ilmu kemudian ilmu itu butuh susah payah dan saya bangga melihat jamaah-jamaah yang udah jenggotnya putih rambutnya putih masya Allah kalah yang muda sama mereka Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal Sampai enggak turun dengan Imam Ahmad bin Muridnya Imam Syafi'i. Sampai tua dia belajar. Sampai tua. Pernah suatu hari dia lari-lari. Lari-lari bersama anak-anak yang muda. Ngejar Syekh. Sandalnya dipegang. Pada waktu itu kelihatan oleh temannya Imam Ahmad namanya Muhammad bin Ismail As-Sahli. Dikejar Imam Ahmad oleh Muhammad bin Salih. Disuruh berhenti. Ya Abu Abdullah kata dia. Ala tastahi. Abu Abdullah, kok nggak malu kata lari-lari sama mereka itu kata dia. Ila mada, sampai kapan kau akan seperti ini? Apa jawab Imam Ahmad? Ilal maut. Sampai mati. Nggak ada. Mau jenggot putih, mau punggung udah bongkok. Yang namanya nuntut ilmu, yang namanya ngaji sampai mati. Dan tema kita hari ini difonis mati. Nah, Alhamdulillah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, kita melihat orang-orang yang sudah sakit, yang sudah tua renta, yang punya penyakit kadang kala parah banget berobat sana berobat sini nggak sembuh sembuh sampai akhirnya berangkat ke seorang dokter kata dokter ya sudah ini penyakitnya nggak bisa disembuhkan belum ketemu obatnya biasanya ya mungkin tiga empat bulan mati Orang kalau dengar seperti itu, bagaimana perasaan dia? Dia akan hitung hari. Dia akan menghitung hari tatkala dokter memvonis dia mati tinggal 4 bulan. 4 bulan 4 kali tiga, 3 12 120 hari. Dia udah ngitung tanggalan di rumahnya. Ya Allah, coret. Coret. Karena dia tahu waktunya tinggal sedikit. Begitu pula orang yang difonis mati karena dia membunuh umpamanya atau narkoba atau apa sajalah kejahatan-kejahatan yang memang pantas untuk dibunuh untuk mendapatkan vonis mati. Orang itu biasanya kalau dikatakan tak mati. Apa yang akan dia lakukan di penjara? Kamu akan difonis mati, eksekusinya tanggal tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 17 Rabiul Awal. Nah, difonis mati tanggal 30 eksekusinya. Tinggal 13 hari yang itu. Berusaha. Apa yang akan dia lakukan? Waktu terus berputar. Yang namanya detik tidak pernah berhenti. Dan tidak ada. Biasanya ada orang-orang menghayal. Kata dia, andai waktu bisa diputar. Atau waktu bisa ditahan. Kalau jamnya bisa, baterainya cabut. Insya Allah. Ah, udah. Gak mati aku. Karena gak jalan jam gak bisa. Waktu itu terus Antum tinggal pasang timer itu. Hitungan mundur. 120 hari ya udah dihitung. Tiap detik bakal berharga buat kita. Bakal berharga. Karena kita tahu kita bakal mati. Subhanallah. Ya kumpulin anak anakku Nah, mak minta maaf ya. mak ini umurnya tinggal tiga hari lagi kata dokter. Itu kan. Padahal belum tentu. Tapi di polis dokter itu kira-kira dokter lah biasanya, tapi tetap ada orang sakit di difonis mati enam bulan, masya Allah enam bulan masih hidup dokternya mati. Iya, anjing seperti itu. Karena memang kita umurnya cuma Allah. Tapi ini saya ingin menggambarkan bagaimana orang ketika di difonis mati. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Mungkin ada keluarga kita yang oleh dokter di difonis mati karena kanker atau apalah dia biasanya yang akan menemani hidupnya adalah sejadah. Quran dibawa kemana-mana. Itu kalau punya lemari besi, dibongkar, buka. Nah, ini kasih ke masjid ya. Yang ini kasih ke panti asuhan. Mulai dia. Kenapa dia tahu bakal mati dia? Dan kalau mati nggak dibawa ini, maka dia bagi-bagi. Subhanallah, kehidupan dunia ini pun sama. Pada hakikatnya, yang hadir di tempat ini itu sudah diponis mati semua. Yang tua, yang baru lahir, baru lahir, itu sudah ada timernya. Malaikat itu sudah nyatet ketika umurnya 120 hari, itu udah dicatat sama malaikat. Umurnya bayi ini cuma 20 hari. Keluar langsung timernya hidup. Turun terus. Hari ke-20 habis sempurnya mati. Ada yang sampai tua nggak mati-mati. Karena memang timernya beda. Kalau orang ingat mati, insya Allah nggak banyak menghayal. Rasulullah SAW pernah membuat satu kotak. Dia bikin satu kotak ada titik di dalam. Kemudian titik itu ditarik keluar sama Rasul di garis yang keluar itu di dalam ada coretan kiri kanan. Kalau kata Rasulullah SAW, dan insan titik itulah manusia kata dia. Kotak ini itu ajal nggak bisa keluar. Tapi yang bisa keluar dari ajalnya apa? Angan-angannya sampai keluar angan-angannya. Itu manusia. Tapi dengan kita ingat mati, subhanallah, Para ulama mengatakan sabda Rasul SAW, "Aktiru min zikri hazimil ladzat." Kalian sering-sering ingat dengan yang namanya hazimul ladzat. Hazimul ladzat artinya yang menghilangkan semua kelezatan. Hilang semua kelezatan. Yaitu al-maut kata Rasulullah SAW. Kalau sudah difonis mati sama dokter, ya tobat dia akan cepat-cepat tobat. Ada orang mengatakan, kau mau nggak tobat-tobat sih? Ya kan aku masih muda. Nanti kalau umur tuh kira-kira 70 tahun lah, ya mungkin aku baru mau tobat katanya. Tapi ketika dia tahu mati itu nggak kenal umur, dia akan cepat-cepat bertobat. Kemudian yaitu ibadahnya akan yang nggak pernah sholat sunnah, bapak-bapak yang nggak pernah ke masjid izin sama istrinya, bu Bapak nggak turun ya sampai isya. Berangkat masjid itu. Jadi sebelum asar mungkin udah ke masjid. Karena apa? Amalnya belum cukup. Saya berapa tahun kerjanya kok siap terus. Ini kata dokter. Tinggal 13 jam. Allah, apalagi tinggal hitungan jam. Hamad ibn Salamah. Kita ini kan waktunya banyak kosong. Banyak waktu kita kosong. Waktu ibadah kita bisa dihitung, waktu kosong kita nggak bisa dihitung. Ketika ada orang yang memfonis mati kita, kita akan berusaha menjadikan semua waktu kita untuk ibadah. Dan kita bisa melakukan hal itu, saudara. Abdurrahman bin Mahdi cerita tentang Hamad bin Salama. Hamad bin Salama. Kata Abdurrahman bin Mahdi, "Lau qila li Hamad annaka tamutu gadan." andai kata dikatakan kepada Hamad, "Mat, kau besok mati, Mat." mastata'a Zidah ala amali. Dia nggak bisa nambah amal, nggak bisa. Karena waktunya sudah full dengan amal. Full. nggak bisa nambah amal. Sedangkan kita kalau difonis mati baru kita akan bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kematian tidak kenal dengan yang kaya, tidak kenal dengan yang miskin. Katanya kalau orang kaya bisa nambah umurnya, nggak bisa. Kita lihat orang-orang yang punya kekayaan, yang kekayaannya bisa dinikmati tujuh keturunan. di Indonesia yang pemiliknya Indomie atau apa siapa namanya yang mati Lim Suryo Salim sana Nur Salim mati ternyata berangkat ke rumah sakit paling mahal nggak bisa nambah itu umur tambah dua jam nggak bisa udah datang waktunya selesai kalau nafsin maut yang miskin ada yang umurnya sampai 100 tahun nggak mati-mati, miskin padahal. Katanya orang Ustaz, ya kalau orang kaya sakit bisa berobat nggak mati, nggak ada urusan. Belum sampai rumah sakit mati. Kalau ajalnya sudah nyampe. Dan itu ketentuan yang tidak bisa ditolak. Kepastian yang kita harus nerima dan kita yakin. Kita bakal mati. Nahnu qaddarna bainakumul maut Wa lebih nahnu Kata Allah Jalla Jalla, kita sudah takdirkan, kita sudah tentuan kalian itu bakal mati. Dan kita tidak akan terkalahkan, kata Allah. Mau lari kemana kau? Mau pergi ke bumi yang mana? Dan udah ditentuin, subhanallah. Ada orang Pakistan, kerja di Saudi. Masya Allah, dia sukses. Dan dia tidak mau mati di Pakistan. Dia mau mati di Mekah Madinah asal. Tapi takdirnya dia mati di Pakistan. Berangkat ke Pakistan. Kenapa? Ditunggu malaikat maut di Pakistan. Dia nyerahkan diri. Berangkat ke sana. Antum kalau seorang jenderal minta empat dijaga oleh sejuta pasukan dengan tank-tank yang begitu canggihnya di dalam sebuah benteng itu malaikat akan menyusup dari semua tempat dan datang ke antum dicabut mana bala tentaranya mana tank-tanknya enggak ada wama nahnu bimasbuqin enggak ada yang bisa lari dari kematian kalau kematian itu memang ada orang yang tidak mati. Yang pantas tidak mati adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun mati, bahkan beliau difonis oleh Allah jelas-jelas dengan kata-kata engkau. Langsung Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fonis mati ini langsung dikatakan, innaka mayyitun Wa innahum mayitun. Kau bakal mati Muhammad. Kau orang mati sudah. Mayit itu orang mati. Cuma sekarang masih ada waktu. Wa innahum mayitun. Semuanya bakal mati. Jadi semua udah polis mati. Kadang kalah masih ada di masyarakat kita yang mengadakan ulang tahun, pesta ulang tahun. Karena anaknya tambah usia. Masya Allah. Anakku sekarang umurnya udah 10 tahun. Yuk, yuk, yuk. Panjang umurnya. Didoakan seperti itu. Padahal umurnya satu tahun, 10 tahun, dua hari. Kalau kita ngomong selamat, kau sudah 10 tahun. Padahal umurnya tinggal berapa hari? Tinggal dua hari. Sedih seharusnya ketika anak ini, Masya Allah. Saya punya bapak cerita. Syafiq kata Ketika Syafiq masih kecil, Abah ini kepingin Syafiq cepat gede. Lupa kalau anaknya gede, bapaknya tua. yang ini naik, yang bapak tua, semua semakin mendekati kepada ajalnya dekat. Tahun baru ribut, tahun baru. Karena tambah tahun. Seharusnya kita bersedih. Kalau ada orang datang ke tempat kita jamaah. Masya Allah, Bapak katanya dokter enam bulan lagi mati Pak ya. Selamat Bapak. Masya Allah. Iya, ini doakan aku. Karena diponis mati sebenarnya. Tatkala kita mengatakan itu, mengatakan ya sudah berganti tahun, tambah tahun atau selamat ulang tahun, bukan ulang tahun, umur kamu itu berkurang. Selamat Pak, waktu Bapak tinggal setahun lagi mati. Cuma sayangnya kita nggak melihat jemaah. Ada kita ada jam di sini atau di dinding rumah kita. Setiap kita masuk, oh waktuku tinggal berapa hari lagi. Kita akan banyak beramal. Ada orang yang vonis matinya minta ditunda. Ada nggak? Ada. Minta panjang umur. Masya Allah. Ada nggak yang doa minta panjang umur di sini? Kita lihat ada bapak-bapak yang sudah tua. Kalau saya boleh tanya sama bapak ini. Bapak umur berapa sekarang? Masya Allah, bapak ini umurnya baru 73. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amal ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu Sedikit yang lewat dari itu dan Bapak termasuk yang sedikit. Alhamdulillah. Bapak pernah minta doa panjang umur? Enggak. Bapak, Bapak ada yang minta panjang umur? Seorang ulama mengatakan man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Siapa yang memohon kepada Allah dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang dia cintai. Harus sabar. Kalau kau minta panjang umur, ditinggal bininya mati duluan. Anaknya yang dia cintai mati. Setiap kali dia melihat orang-orang yang dicintai mati, hatinya semakin kecil. Terpotong-potong dia. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang panjang umur. Dia melihat. Dan ternyata teman-temannya sudah pada mati semua. Ngomong sama cucunya nggak nyambung. Bapak ini orang kuno ini katanya. Seharusnya bapaknya udah gitu kan. Udah nggak nyambung, udah mulai bosan hidup. Ketika seperti itu. Namun perlu diingat, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kita doakan bapak-bapak kita yang sudah 60 70 semoga diberi berkah di umurnya dan menjadi orang-orang yang beramal soleh. Kalau ada tawaran tambahan umur, Pak. Ada proposal Pak, ini berbesar. Bapak mau nambah berapa sekarang? Sekarang udah 73, mau nambah berapa Bapak kira-kira? Kira-kira berapa? Mau 30 lagi? Masya Allah, sepanjang-panjangnya asal sehat bisa beribadah. Seribu tahun. Kayaknya susah. Iya, mudah-mudahan lah ya. kita doakan orang itu sebenarnya kalau tahu dia bakal mati, dia nggak akan minta panjang-panjang. Pernah istri Rasulullah SAW Ummu Habibah dan hadis riwayat Muslim, dia minta panjang umur sama Allah. Dia mengatakan, Ya Allah, mati'ni bizauji Rasulillah wa bi abi Abi Sufyan wa bi wabi wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, Ya panjangkan umur gara gara aku bisa terus menikmati bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suamiku, bersama ayahandaku Abu Sufyan dan bersama saudaraku Muawiyah. Rasul dengar Ummu Habibah ini doa. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laqad sa'altillah li'ajalin madrubah." Wahai Ummu Habibah, kau telah memohon kepada Allah untuk ajal yang sudah selesai juga. Sudah gitu wa ayamin ma'dudah dan untuk hari-hari yang sudah terhitung hari-hari itu wa arzaqin maksumah dan rezeki yang sudah dibagi sama Allah jalla jalla walau sa'altillah andai kata kau memohon kepada Allah ayyu idzaki minan nar wa min adzabil qabri kana khairan wa afdal kalau isi doamu itu memohon kepada Allah agar kau dijauhkan dari api neraka Kau oh, dijauhkan dari siksa kubur itu yang lebih baik. Itu yang lebih utama daripada doa minta panjang. Oh, boleh, boleh, boleh aja, tapi nggak disyariatkan. Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang begitu kuat Dia pernah didatangi malaikat maut jadi nabi itu, para nabi, kalau mau dicabut, mesti malaikat itu izin dulu. Malaikat mut izin Datang ke Nabi Musa, malaikat ini. Ngomong mau nyabut nyawanya Nabi Musa. Nabi Musa langsung ditonjok sama Nabi Musa. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ditonjok sama Nabi Musa. Kembali ke Allah. Kata malaikat itu, ini hambamu kau mengirim aku ke seorang hamba yang gak mau mati. Ditahan mati marah ya kira. Gimana ya? Antum lah di rumah ada ketok. Bapak mau mati sekarang. Oh, kita kan kita bagaimana di polisi? Gitu? Mungkin Nabi Musa dalam kondisi nggak nggak tahu ini malaikat yang kira. Akhirnya kata Allah, turun lagi. Suruh Musa itu ya wakafahu al yaminahu ala taur, Dia suruh meletakkan tangannya itu Di Seekor Sapi jantan Di kulitnya Akan ditambah umurnya Sebanyak bulu yang ketutup dengan Tangan Kira-kira berapa kita kalau masih Ratusan Atau bila bisa lebih sering Kemudian sudah. Datang malaikat menawarkan hal itu kepada Nabi Musa. Ditanya, "Ya Allah, summa mah habis itu, habis umurku dipanjangkan sebanyak jumlah bulu itu, terus apa? Summal maut. Terus mati." Ya kalau gitu al-an kata Nabi Musa. Sekarang udah. Kalau nanti mati sekarang mati ya lebih baik sekarang kata Nabi Musa. Ada penunggu lama-lama? Maka Nabi Musa akhirnya dan kita semua udah difonis mati. Gak perlu. Cuma jangan bunuh diri. Ya Ustaz kalau itu daripada saya susah. Biasanya yang mau bunuh diri itu yang udah susah hidupnya. Yang udah sengsara. Ya daripada mati umur 70. Mendingan sekarang. Kenapa? Ya, saya susah hidupnya sekarang. Ya, gak bisa. Karena itu diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena setelah mati itu ada kehidupan. Seorang penyair mengatakan, "Walau anna idza mitna turikna, lakana al-maut rahata kulli hayyin, walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in." Andai kata kematian itu kalau kita mati ini, kita nggak ditanyain apa-apa, nggak dibangkitkan, pasti kematian itu tempat istirahat. Enak mati. gak ya, kayak orang-orang yang umpamanya bunuh diri, frustasi, ditinggal kekasih, gantung diri. Dia pikir setelah mati selesai. Andai kata seperti itu, enak. Orang susah loncat dari masjid. susah saya susah. Kalau memang seperti itu, ternyata tidak. Ada namanya Yaumuddin. Ada Maliki Yaumuddin Ada hari Yauman Nusyur. Yaumal Ba'ath. Inna Allah yab'athu man fil kubur. Itu bakal dibangkitkan semua yang di dalam kubur itu. Jadi gak selesai jauh. Kita cuma pindah tempat. Jadi mati itu pindah tempat. Apa yang perlu kita persiapkan untuk pindah tempat? Banyak. Kalau sekarang ada orang difonis masuk penjara sama KPK. KPK, yuk masuk penjara. Apa aja yang boleh dibawa sama dia? Pastikan eh, ini nggak boleh, HP nggak boleh, umpamanya duit nggak boleh. Bawa apa? Ya sudah, bawa baju aja. Ada yang mau kirim makanan? Nggak boleh. Kenapa? Udah disediain makanannya di Udah aman. Jadi ada hal-hal yang boleh dibawa masuk ke kuburan, ada yang nggak bisa dibawa masuk. Maka kita harus tahu, kita udah difonis mati. Menjelang masa eksekusi itu, kita harus tahu apa yang boleh dibawa nanti. Kita cari tahu apa saja. Supaya di tempat itu kita bisa nyaman, bisa lebih enak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyit ala". Yang ikut kita kalau mati, yang ikut bapak-bapak, ibu-ibu kalau mati itu tiga bawa ke kuburan. Masya Allah Orang tuanya punya duit satu triliun. Rumahnya sepuluh. Anaknya nggak ada yang mau ngomong bapak udah, bapaknya udah mati, udah bapak tinggal di rumah ini. Nggak ada. Digotong itu anaknya, dimandiin si bapak ini, dikafanin, habis itu disolati. Terus diantar ke kuburan. Karena apa? Sudah selesai Waktunya Bapak di dunia udah selesai. Sudah diantar. Bikinin kuburan 10 kali 10. Ada kuburan 10 kali 10. Kuburannya di tanah kusir karena bapakku ini banyak duitnya supaya luas kuburan bapak 10 kali 10 nggak ada tetap dibikinin yang kecil sama anaknya pengiritan anaknya bapak udah mati aja apa sudah biar duitnya buat kita yang masih hidup. baul mayit salah. Yang ikut ngantarkan itu tiga ke kuburan. Kata Rasul, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Tiga. Hartanya ikut karena kalau diantar sama kendaraan. kau dulu mungkin budak-budaknya ikut ke kuburan. Kemudian keluarganya ikut ke kuburan. Amalnya ikut Amalnya yang dia amalkan selama ini ikut bawa itu sampai kuburan anaknya menangis. Pak, maaf Pak, aku tinggal sendirian. nggak bakalan anak itu aku mau tinggal sama bapakmu di sini. Padahal bapaknya orang baik. Masya Allah, bapaknya nyekolahkan dia, tapi tidak ada. Harus ditinggal sendirian memang. Keluarganya semua pulang. Dapat sehari dua hari masih sedih. Dapat seminggu dua minggu mulai anak-anaknya. Ini warisan bapak gimana? Mau dibagi? Masya Allah. Lupa sama bapaknya udah. Doa? Ya kalau doa kalau ingat besar. Yang tinggal cuma amalnya. Amal kita yang cuma tinggal amal kita. Jadi apa yang kita amalkan selama hidup ini, itu akan kita bawa. Yang kepingin kuburannya pakai AC. Ada yang kepingin kuburannya pakai AC. Ada mungkin. Maka beli AC, sediain taruh di masjid. Ya Allah, mudah-mudahan kalau mati bisa adem. Tidak, Amalnya, soalnya AC-nya nggak bisa dibawa. Nggak bisa. Tapi kita beramal, sedekahkan asih, bikinin rumah yang luas, bakal luas kuburan kita. Karena kita berada di alam yang berbeda. Namanya alamul barzakh. Memang masih di bumi, tapi alamnya udah beda. Orang yang baik akan dibentangkan kuburannya. Sepanjang mata memandang dia lihat luas sekali. Tapi orang yang duitnya satu triliun tapi nggak pernah beramal sempit kuburan para jamaah ini kotak amal udah lewat ibu-ibu udah lewat juga kotak amalnya nah itu yang bakal dibawa bawa duit 5 juta diinfakin 100 ribu yang bakal ketemu di kuburan yang mana yang 100 ribu yang 4 juta 900 jadi warisan itu anak-anak itu itu yang terjadi. Maka tolong kalau ngamal mikir. Berapa yang aku mau bawa ke kuburan ya? Bukan mau bawa pulang ke rumah, bawa ke kuburan. Kemudian anak Adam ini mengatakan kata Rasulullah SAW, mali mali, hartaku hartaku, selalu ngomong ini milikku, itu milikku. Kata Rasulullah SAW, kau itu nggak punya harta kecuali yang pertama, ma'akal fa'afnai, yang kau makan, beli ke warung masuk warung duit kita satu juta beli lima puluh ribu makan ah ini yang punya kita kita makan yang sisanya belum tentu karena bisa jadi rezekinya pencopet iya kita keluar aduh kita udah bukan rezeki dia wa ma labista yang kau pakai beli baju dipakai rusak anak ini pakaian kemudian yang ketiga yang lagi keliling wama anfaktahu fa'abqai yang kau sedekahkan kemudian kau simpan nyimpannya di mana di kuburan kita sebenarnya kita titipin sama Allah itu yang bakal kita bawa kalau yang lainnya bakal ditinggal jadi sebelum dieksekusi kita maka siapkan apa yang mau aku bawa aku kepingin rumah yang besar sekali bayar bangun masjid Kenapa? Ketika orang bangun masjid, ketahuilah bahwa dia tidak sedang membangun masjid di muka bumi ini. Dia sedang membangun rumah dia di surga. Itu yang dia lakukan. Maka tolong persiapkan amal-amal yang akan kita bawa untuk menemani kita di kuburan. Kalau anak, insya Allah anak yang soleh akan mendoakan kita. Para jemaah. Ternyata ketika kita masuk ke, kuburan, kita kan udah diponis mati, dicabut nyawanya. Sidangnya itu mulainya di kuburan. Sidang akan ada sidang di kuburan. Maka siapkan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ditanya. Kalau kita di dunia ada masalah kasus pengadilan kita bisa sewa pengacara inti mau berapa ya kalau kepingin menang satu M ha 1 M tapi di kuburan nggak bisa bawa pengacara kita di sidang sendirian yang nyidang mungkar dan nakir yang dia dalam alam yang berbeda di alam barzah akan menggali kuburan kita Ingat, di alam yang berbeda, di alam barzah. Dia gali kuburan kita dengan gizinya. Sampai dia bertemu dengan kita, kemudian dia nyidang kita. Yang pertama akan dia tanyakan, Man robu siapa robu Gampang Ustaz. Saya hafal kalau gitu. Man nabiu hafal. Madinuk hafal. Tapi ingat, Kondisi persidangan itu bukan dalam kondisi kita nyaman. Orang kalau ditangkap dari rumahnya, digeret, dibawa ke kantor polisi, ditanya sama polisinya, siapa namamu? Gak bisa jawab. Betul. Karena kondisinya menakutkan sekali. Ditanya, siapa namamu? Bingung dia. Dan tak dikubur seperti itu. Sendirian kita gelap kulit. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة orang yang beriman benar ketika di dunia tauhidnya benar tidak pernah berbuat kesyirikan Allah akan teguhkan akan teguhkan akan kokohkan hatinya ketika ditanya man rabbuk dia akan mengatakan Rabbi Allah Ketika ditanya, "Man nabiyuk? Siapa nabimu?" Dia akan mengatakan, "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Madinuk, apa agamamu? Dia akan mengatakan, dini Islam." Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau habis kubur jenazah, beliau berdiri ngomongin sahabat-sahabatnya yang ikut nganter ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل Kata Rasulullah SAW, mohonkan ampun buat saudara kalian. Dan mintalah kepada Allah agar ditetapkan, dikokohkan hatinya. Karena dia sedang disidang sekarang ini. Disidang. Di kuburan itu. Tapi kalau orang itu Islamnya ikut-ikutan, munafik apalagi. Yo saya nggak munafik. Ustaz. Orang yang mengatakan dirinya tidak munafik, kadangkala dia munafik. Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Dia mengatakan, Adraktu thalathina min sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihim nifaq. Aku bertemu dengan 30 dari sahabat Nabi. Semuanya takut dia itu munafik. Semua. Hasan Basri mengatakan la ya'manuhu illa munafik. Orang munafik itu merasa aman. Ah, aku aman. Tapi orang mukmin takut. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia takut. Ini orang di kuburan, kalau Islamnya ikut-ikutan, Islamnya munafik apalagi, nggak tahu dia tidak meyakini apa yang dia pegang. Ketika dia ditanya, man Rabbu? Ah, ah, sami'tu nas yakulun. Fakultu. Aku dengar orang-orang ngomong Allah Tuhannya. Ya aku ikut Allah. Orang-orang ngomong Allah di kampungnya. Maka Tuhan pun juga Allah, tapi dia nggak pernah menyembah Allah, nggak pernah tahu sama Allah, hanya ya, ikut-ikutan mungkin, tidak benar akidahnya. Ditanya man yuk siapa nabi mu? sama jawabannya ah ah sami'tun nas yaqulun faqultu katanya orang-orang Muhammad ya aku ngomong nabiku Muhammad juga Siapa Muhammad? Enggak ya, tahu katanya orang-orang. Muhammad. Hati-hati yang model Islam-Islam KTP yang tidak tidak benar keyakinan. Ditanya Madinu, apa agamamu? KTP-nya Islam. Kan dia mengatakan dia. Ah, ah, tunas nas kulun fakuntu. Aku dengar orang-orang ngomong Islam dan aku pun ikut maka ingat tiga hal ini perlu dipelajari. Anak kita perlu dikasih tahu man rabbuk Allah Rabbmu. Allah alladhi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, wasyamsa wal qamar. Dia menciptakan mentari, bulan, bintang-bintang itu Allah Rabbu. Dan dia mengatakan ud'un yastajib lakum. Kau nak kalau minta-minta sama Allah, dia dengar sama suaramu roh. Kita harus benar-benar yakin dengan roh kita. Kita ini mau senang hidupnya Nanti di akhirat. Maka kita harus ngaji. Paling tidak tahu mengenal siapa rohnya yang dia sembah. Allah. Iya. Dan dia harus yakini. Karena iman itu tiga syaratnya. Yang pertama, al-iqrar bil lisan. Kita mengucapkan dengan lisan kita. Kemudian hati kita juga meyakininya. Wal amal bil arkan dan tangan raga kita melakukan keimanan itu. Maka siapkan untuk tiga pertanyaan ini. Itu sidang yang pertama ketika kita mati langsung di sidang. Nanti ketika kita sudah mati, kita sudah sidang di kuburan, kita akan menanti menanti persidangan selanjutnya. Karena persidangan itu belum selesai. Persidangan itu akan dilanjutkan di padang mahsyar. Tatkala orang-orang dibangkitkan dari kuburnya, digiring mereka menuju ke padang mahsyar. Pada waktu itu mentari mendekat satu mil. Mentari mendekat satu mil. Orang-orang tenggelam dalam keringatnya. Sebagian ada yang sampai mata kakinya, sebetisnya, ada yang sebahunya, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Semua tergantung amalnya, bukan hartanya. Kita punya uang satu miliar yang kita sedekahkan cuma lima juta. lima juta ini yang bakal kita bawa. Dan pada hari itu. Kullum ri'in fi dhilli sadaqati. Kata Rasulullah SAW, setiap orang itu akan berada di atas naungan sedekahnya semuanya. Maka ingin sebesar apa naungan Allah, maka perbanyak sedekah kita. Kalau ingin kecil ya silahkan terserah. Dan ternyata ada orang-orang yang VIP pada waktu itu. Orang-orang khusus yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalalu. Fi yaumin la dhilla illa dhilluh sab'atun Allah, fi yaumin la zilla illa zilluh ada tujuh golongan ada tujuh manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari itu tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali yang dapat naungan dari Allah Jalla Jalaluh nggak bisa kita bawa payung nggak bisa kita bisa beli payung di akhirat tapi di sini bayarnya di dunia bayarnya untuk payung kita di akhirat siapakah yang pertama imamun adil Imam yang adil Imam Yang pertama tentunya imamul muslimin Khalifah Presiden Dari presiden turun gubernur Dari gubernur turun bupati dari bupati turun camat, dari camat turun ke Pak RW, Pak RT yang punya kekuasaan dia bakal ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh dan kalau dia berbuat adil dapat itu naungan dari Allah. Kemudian yang kedua warajulun atau warajulani tahabba fillahi sama waterford dan dua orang yang berkumpul yang mereka saling mencintai karena Allah cintanya bukan karena duit sekarang kadangkala kita baik kita sering berkunjung ke rumah teman kita karena apa? teman kita punya pulus, kaya dapat nikmat kita tapi kalau lagi bangkrut teman kita kabur kita melarikan diri itu nggak dapat naungan yang dapat naungan yang cinta karena Allah berkumpul karena Allah berpisah karena Allah memisahkan mereka yang satu harus meninggal dunia mungkin kemudian yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid dan seorang yang hatinya tergantung di masjid subhanallah seakan-akan seperti lampu ini bapak-bapak lihat lampu ini Hati orang itu tergantung di masjid seperti tergantungnya lampu ini. Kemana dia pergi? Ke kota mana dia safar? Tatkala dia mendengar nama Allah dikumandangkan, diseru hayya 'ala shalah. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan kecuali dia berangkat untuk menjumpai hatinya yang tergantung di masjid. Apapun pekerjaan yang dia lakukan, dia akan rindu sama masjid. Itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. syabun nasha'a fi ibadatillah. Dan seorang pemuda yang dia tumbuh besar karena beribadah kepada Allah. Tumbuh besar dalam kondisi mengabdi kepada Allah Jalla Jalla. Ma'asyar muslimin. Orang tua itu dekat sama Allah wajar. Kenapa? Udah bau kuburan besar. Tapi yang muda dekat sama Allah berat. Godaannya sangat berat sekali. Sehingga dia harus melihat teman-teman yang muda lainnya pada bersenang-senang, pada jalan-jalan, dia datang ke rumah Allah ini. Ada yang ngasih tahu kau masih muda seharusnya masih bersenang-senang. Tapi pemuda ini nasyafi fi ibadatillah. Berat jamaah. Dan tanyakan kepada yang muda-muda. Tanyakan kepada yang tua. Bagaimana ketika dia masa muda dia berat sekali. Ada yang dari muda sampai tua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke kelima kelima apa keenam? Yang kelima warajulun فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه أو شماله ما تنفق يمينه dan orang yang bersedekah dia sembunyikan nggak ada yang tahu tidak ada yang melihat bahkan tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya Tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Itu bakal dapat tanggungan dari Allah aja. Usahakan jamaah. Kita punya satu amalan. Gak usah banyak-banyak. Kalau bisa banyak, Alhamdulillah. Tapi usahakan kita punya satu amalan yang tidak tahu dengan amalan itu kecuali Allah aja. Istri kita nggak tahu. Anak kita nggak tahu. Orang terdekat kita tidak tahu. Yang tahu cuma Allah sama kita. Itu yang bakal nemenin kita nanti. Insya Allah kita bisa ikhlas. Tapi banyak orang yang sedekahnya selalu ditampakkan. Nggak apa-apa. Intuk fusadakati, intuk fusadakati. Fani'in ma'ya. Kalau kau intuk sadaqati fani'in ma'ya wa intukfuha wa tu'tuha al-fuqara apa bahaya? Kalau kalian mau sedekah terang-terangan itu baik buat kalian. Tapi kalau kalian sembunyi-sembunyi dan kalian berikan kepada orang-orang fakir yang tidak mampu, maka itu yang lebih baik. Jadi orang boleh. Itu itu sedekah, mau sedekah terang-terangan boleh. Siapa yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang sembunyi-sembunyi sedekahnya. Ibu-ibu gitu sekali-kali dia lepas kalungnya, dia masukkan ke kotak amal. Banyak orang Ustaz enak gitu kan. Iya nanti sembunyi-sembunyi ketika nggak ada manusia. Ketika tidak ada yang melihat kecuali Allah Jalla Jalla dia berikan. Kemudian yang keenam. Warajulun zakarallahu khalian fafadat ainah fafadat aina dan seseorang yang mengingat Allah sendirian kita nangis di masjid banyak orang bisa gampang. Ketika ada ustaz ceramah nangis, temennya nangis, kenapa nangis? Gak enak temanku nangis, ikut nangis. Kadangkala suasana yang syahdu, yang penuh kesedihan membuat kita ikut tenggelam dalam kesedihan itu, kemudian air mata kita mengalir. Itu gampang. Tapi bagaimana warajul rajulun Allah khalian? Allah akbar. Dia ingat kepada Allah sendirian, gak ada yang melihat dia. Di tengah malam yang gelap gulita, ketika anak istrinya tidur, tatkala dia membuka sejadahnya, tatkala dia ingat dengan dosa-dosanya, air matanya itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketujuh, wasyabun atau warajulun. Nah, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Dan seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik. Perempuan yang punya kedudukan. Siapa yang gue suka dengan wanita cantik? Cantik jemaah. Lebih dari itu, dia orang pejabat. Atau mungkin artis. Atau orang-orang yang kita ingin mungkin. Hati kita berbisik, nafsu kita mengajak kita untuk berbuat ini. Ini diajak oleh perempuan itu diajak, gak ada yang tahu. Gak ada yang melihat, mungkin di sebuah ruangan, mungkin di sebuah tempat yang dia diajak. Kemudian dia mengatakan, ini Allah Aku takut sama Allah. Subhanallah. Kita ini dititipin duit, insya Allah aman. Dititipin duit 1 M, aman dititipin wanita satu kamar sama kita aman jemaah nggak aman nggak aman setannya kuat gimana dia bisa mengatakan ini Nabi Nabiullah Yusuf alaihi salam diajak oleh wanita sama seperti yang dalam hadis ini Zatu mansibin wa jamal Zulaikha adalah istri pembesar dan dia cantik tapi dia Yusuf ingat dengan Allah Jalla Jalla. Kabur, lari. Jangan diajak duduk di situ. Enggak, aku enggak mau. Aku takut sama Allah. Duduk di situ, setannya tambah kenceng. Nabi Yusuf kabur, lari dari kamar. Untuk menyelamatkan diri. Karena tidaklah seorang lelaki dengan perempuan berduaan. Illa wa syaitan Setan Syaitan yang ketiga dari mereka. Nah, jadi nanti bangkit dari kubur setelah sidang pertama dalam kubur kita dibangkitkan, digiring menuju ke padang mahsyar, matahari mendekat ketika itu orang berkeringat, ada orang-orang yang mendapatkan naungan. Pada waktu itu telaga-telaga pada muncul, telaga para nabi. Maka sebagian orang-orang berangkat ke telaga Nabi kita Muhammad SAW untuk minum di sana. Minum sebagian, sebagian dihalau, karena mereka ternyata orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Selesai setelah Persidangan nggak dimulai-mulai. Tapi akhirnya para orang-orang yang pada masa meminta syafaat. Jadi mulai Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa kemudian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Setelah itu sidang dimulai sidang kedua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi lan tazula qadama 'abdin al qiyamah hatta yus'al an arba. Sidang itu mempertanyakan empat hal. Tidak bakalan kita itu bergerak kaki kita. Sampai kita disidang dan ditanya tentang empat hal. Siapkan pertanyaan, siapkan jawaban untuk empat hal ini. Yang pertama, an ilmihi mada amila yang pertama ditanya ilmunya kau gunakan untuk apa apa kau amalkan ilmu itu hadis-hadis yang dihafal ayat-ayat yang selalu dilantunkan apa kita sudah mengamalkan bakal ditanya ilmu kita itu jemaah maka persiapkan Apakah kita sudah mengamalkan ilmu? Karena banyak, ada banyak. Ada orang yang masya Allah, ilmunya jangan ditanya. Hadisnya Ustaz hafal 2300 hadis. Quran alhamdulillah hafal 30 juz walaupun juz amma saja Ustaz. Hafal juz itu. Hafal masya Allah. Amalnya nggak benar. Lidahnya suka nyakitin orang. Tetangganya butuh tidak pernah dibantu. Keponakannya sakit tidak digubri. Mana akhlak dia? Ilmu itu bukan wacana. Sekali lagi. Jangan datang ke sini, oh saya datang kajian supaya tambah wawasan. Alhamdulillah tambah wawasannya. Gak tambah amalnya masuk neraka. Yang diharapkan dengan tambah wawasan kita mengamalkan hal itu. Kadangkala orang tua kita melihat kita yang muda-muda. Ini anakku aku kuliah, sering kajian, tapi kok tambah kurang ajar sama bapak. Amalnya kurang. Tunjukkan kepada orang tua kita. Tunjukkan ke masyarakat kita. Kalau kita sudah ngaji, sudah ngerti, kita tambah baik. Karena kita bakal ditanya an ilmihi. Mada amila Kita tahu babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum beramal dan berkata. Sebelum berkata dan beramal. Iya, betul. Tapi yang akan ditanya nanti di kiamat, ilmumu kau gunakan untuk apa? Ada ilmunya yang digunakan untuk keburukan. Ilmunya, ilmu agama, ilmu umum pun akan ditanya. Semua bakal ditanya. Yang kedua, an umrihi fima afna umurnya kalau tadi ilmunya sekarang umurnya kau oh, dikasih jatah waktu sama Allah 60 tahun untuk apa 60 tahun itu jamaah kita semua dikasih waktu oleh Allah 24 jam sama tapi sebagian ada yang menghabiskan delapan jam untuk tidur. delapan jam untuk bekerja. delapan jam untuk bersenang-senang. Kita akan ditanya detik-detik itu. Allah mengatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى Pertanyaan itu detail sekali. Kau gunakan untuk apa umurmu ini? Waktu yang diberikan untuk apa? Maka persiapkan. Dan manusia itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan waktu. Manusia terlena. Ada dua hal maghbunun fihi ma kathirun minanna. Banyak orang terlena dengan kedua hal itu. Yang pertama as-sihhatu wal faram. Kesehatan yang Allah berikan dan waktu luang waktu kosongnya itu untuk apa. Manfaatkan waktu kita waktu nunggu dan waktu nunggu itu nikmat dari Allah. Kita bisa berzikir, katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus. Kita kalau nunggu nonton. Alhamdulillah. Zikir. Nikmat. Ala tatma tatma'innul qulub. Kau kau lagi gundah. Kalau kata orang sekarang lagi galau. Statusnya lagi galau subhanallah. Gak usah ngasih tahu orang kampung. Lagi galau ya kau yang galau minta sama sang pencipta dihilangkan kegalauan itu. Lagi galau setan lewat. Masya Allah. Lagi sama siapa kau di sana? Syaitan hati-hati. Kita butuh mengadu kepada Allah. Umur kita sudah, waktu-waktu kita nunggu langsung sama Allah Jalla Jalla. Kemudian yang ketiga, an syababihi fi ma'afna atau abla. Masa muda dia. Umur secara umum akan ditanya. Dari kecil sampai tua, dari masa balik dia tentunya sampai tua, itu bakal ditanya. Tapi ada pertanyaan khusus untuk masa muda. Ingat, saya katakan tadi, orang tua sering ke masjid wajar. Kenapa? Kenapa bapak-bapak? Kenapa? Iya, udah dekat, udah takut. Udah capek berbuat maksiat. Alhamdulillah. Ada yang tambah tua, tambah jadi. Tapi yang kita harapkan ternyata banyak yang tambah tua, tambah ngaji. Masya Allah. Itu nikmat. Tapi bakal ditanya, bapak-bapak yang udah tua, yang udah ngaji masa tuanya bakal ditanyain tentang masa mudanya. Ngapain kau pada waktu masa muda? Kemana? Jalan-jalan ke Solo kemari. Maka jadi tentang hal kita siapkan yang muda-muda. Alhamdulillah saya melihat banyak yang muda yang ngaji sekarang. Banyak ke masjid, banyak beribadah. Semoga nanti generasi selanjutnya akan lebih baik. Generasi yang akan datang, yang muda-muda akan jadi bapak yang sudah suka ke masjid. Kadang-kala sekarang ada bapak yang udah ngaji, anaknya belum ngaji. Banyak seperti itu. Tapi kita harapkan generasi yang akan datang menjadi generasi yang baik, yang akan membawa lentera Islam dan bendera la ilaha illallah serta menancapkannya di bumi Indonesia ini insya Yang keempat pertanyaan dan ini yang terakhir, tolong dipersiapkan. An malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu tentang duitnya tuh hartanya dapat dari mana bikin rumah dari mana ngasih makan anak dan istri dari mana Bapak-bapak hati-hati Bawa rizki ke rumahnya Lihat halal apa haram Kalau kita kasih yang haram Maka neraka yang akan pantas Untuk menjadi tempat itu Masa sekarang ini Orang tidak mikir halal haram Bahkan di Arab pun Di negeri Arab itu Syekh Abdul Muhsin Abbad pernah cerita sebagian orang berpendapat al halal ma halla fi yadihi. Halal itu yang sampai ke tangan. Kalau sampai ke tangan, ah ini halal. Kalau masih di kantongnya temannya, belum halal. Iya. Dia berpikir seperti itu. Yang udah dia dapat, ya udah ini rezekiku. Subhanallah tidak. Allah sudah jelaskan mana yang halal-halal. Dan jangan takut jamaah. Kita ini sama Allah difonis mati selama 60 tahun hidup kita itu dijamin dijamin full gak bakalan gak bakalan kata Rasul saw. Alaihi Wasallam itu orang mati padahal rezekinya masih ada Gak ada jadi kita bakal mati rezeki kita habis bagaimana orang yang udah gak punya apa-apa yang gak bisa makan ya udah mungkin rezekinya selesai Subhanallah. Dan betapa banyak orang yang kadang kala koma. Koma. Tahu-tahu bangun. Masya Allah. Kata keluarganya, Alhamdulillah ternyata masih hidup Bapak. Bapak kepingin apa? Ya Allah. Bapak kepingin makan jengkol. Pikirin <laughs> jengkol. Nih Pak, makan. Bis makan mati. Rizkinya masih ada jengkol. Belum selesai. Maka dibangunin sama Allah. Bangun masih ada rizkimu. Kalau yang rumah ditempati, yang lainnya udah bukan rizkinya dia. Kita semua ingat aman. Maka tolong tak kalah kita ini bekerja, fa'ajmilu fit kata Rasulullah SAW. Yang baik untuk cari rizki. Jangan takut anak kita nggak makan. Kalau anak kita sampai nggak makan berarti rizkinya sudah habis memang. Sudah harus mati. Karena kita bakal ditanya dari mana kita cari dan kemana kita infakkan. Nyarinya dicari, keluarnya juga dicari. Kemana? Maju muslimin. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Jalla Jalalu memberikan hidayahnya kepada kita agar kita menjadi orang yang mengamalkan apa yang didengar mempersiapkan diri untuk kematian yang pasti datang dan juga diingat-ingat kita punya kewajiban menyampaikan setelah punya ilmu diamali disampaikan mungkin anak kita nggak ikut keluarga kita nggak ikut sampaikan dengan seperti itu kita akan menjadi pembawa lentera Islam di keluarga kita wallahu a'lam bishawab kalau mungkin ada pertanyaan Nah, Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan setiap orang sudah difonis mati. Anak pernah dengar ada amalan-amalan yang dapat memperpanjang umur kita. Antara lain rahim. Apakah benar-benar? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi atharihi falyasil rahimah Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, umurnya ditambah. Dipanjangkan, diundur kematiannya. Faliasil rahimah. Hendaklah dia itu menyambung rahimnya. Apa rahim itu? Silaturahim itu apa? Apa silaturahim? Silaturahim itu menyambung hubungan dengan keluarga kita. Bukan berkunjung ke keluarga kita saja tidak. masih duit, bantuin mereka. Itu namanya silaturahim. Berkunjung ke teman, masuk silaturahim. Ana mau ke tempatnya sohib. Bobo. Ana mau silaturahim ini sama teman-teman SMP. Masuk silaturahim. Bukan. Masuk ziarah, temu kangen, ya. Tapi rahim itu yang ada hubungan kerabat, itu namanya rahim. Eh, ikut kajian yuk. Ngapain? Ya, dengerin Ustaz sekalian silaturahmi. Kalau ada saudaranya, iya silaturahmi. Tapi kalau tidak, ya sudah. Itu saudara se-Islam. Tapi yang dimaksud rahim itu adalah yang ada hubungan kerabat. Ini termasuk dapat memanjangkan umur. Namun para ulama menafsirkan tentang panjangnya umur ini dengan dua hal. Yang pertama, diberkahin umurnya. Ibu-ibu Dulu kalau ustaznya selesai langsung silaturahmi. Nah, sampai mana kita? Sampai lupa Hah? Oh, yang pertama, iya. Yang pertama diberkahi umurnya. Umurnya tetap. Umurnya 60 tahun. Tapi dia bisa mengamalkan dalam 60 tahun yang diamalkan orang 200 tahun. Diberkahi. Ada orang yang dalam seminggu dia bisa berbuat apa yang tidak dilakukan oleh orang setahun. Karena Allah memberkahi waktunya. Subhanallah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, memang dipanjangkan umurnya. Karena apa? Takdir itu ada dua. Yang pertama takdir yang mu'allak sama yang mubrom. Ada yang mutlak. Mutlak itu hanya Allah yang tahu. Yang di sisi Allah nggak bakal berubah. Allah tahu umurnya bulan 73, ya 73 tapi yang ditulis malaikat bisa berubah. Kenapa? Karena ketika dia nyambung rahimnya, Allah bakal tambahkan. Jadi yang di sisi Allah wa indahu umul kitab itu yang tidak berubah. Ini pendapat yang kedua masalah silaturahim Jadi kalau kita beramal silaturahim paling enggak nambah waktu dia. Kita kadang-kadang berpikir, aduh aku mau ketemu orang tua jauh banget ngabis-ngabisin waktu tidak jamaah berangkat tinggal di Jakarta keluarganya di mana keluarganya di Jember kata bapak Jember kapan ke Jember setahun sekali kapan ke Jember ibunya udah mati nah oh karena apa? Karena nggak punya waktu. Subhanallah. kau kalau nggak punya waktu, silaturahim ditambah waktu oleh Allah Jalla Jalla. Nggak ngabisin waktu, bahkan nambah waktu kita. Kalau kita yakin. Tapi kita kadang kadang nggak yakin. Nah, masalah itu benar. Maka yang ingin tambah umur, ingin diberkahi umurnya, ingin rizkinya lancar, berkunjung ke rumah keluarga Punya rezeki bagi-bagi. Pulang dari rumah. Saya benar-benar sedih, ya jemaah. Melihat sebagian orang itu tinggal satu kota atau satu kecamatan sama orang tuanya satu kita makan. Ketemu sama ibunya seminggu sekali. Alhamdulillah. Ibumu yang gendong kau, yang mengandungmu sembilan bulan gak pernah ditaruh sama kau. Kau sekarang berkunjung ke ibumu seminggu sekali. Ya mau gimana lagi, saya gak punya waktu. Ah, kau gak punya waktu, berkunjung. Ditambah waktunya sama Allah Jalan -jalan. Kalau kita mau waktu, Nah, apakah hasil sidang pertama dalam kubur akan sama dengan hasil sidang di padang mahsyar? Maksudnya apakah mendapatkan siksa kubur akan tetap masuk neraka atau siksa kubur telah mengurangi dosa dan siksa di neraka? Nah, dalam kehidupan kita, Allah tahu kita ini banyak dosa. Maka akan ada amalan-amalan yang membuat dosa kita diampuni. Itu kita. Tapi ada orang yang nggak bisa bersihin diri sendiri. Siapa yang bersihin? Allah yang bersihin dia. Karena Allah cinta sama dia. Allah kasih penyakit dia. Allah kasih ujian dia. Itu untuk pembersihan. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala safamin. Hatta ilham ya hamma. Illa kafarallahu bihi sayyidati. Atau kama kala Rasulullah SAW. Yang ditimpa oleh manusia ini rasa gundah, sakit, capek, lelah, itu akan menghapuskan dosa. Ketika masuk kuburan, kita ditanya di kuburan itu, kita bisa jadi disiksa di sana. Dan siksa itu akan mengurangi siksa. Mungkin kita nanti nggak jadi disiksa di neraka karena dicuci jemaah. Dicuci di sana. Kalau sudah bersih, insya Allah sidang kedua aman. Tapi kalau belum bersih, ya, Allah disiksa lagi. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam Kemudian Nah, Assalamualaikum Ustaz, dapatkah kita menghajikan atau menyembelihkan kurban untuk orang tua yang sudah mati? Masalah ini masalah ada khilaf di antara para ulama, di antara ashabul madzhab. Tapi sebagai ulama membolehkan bersedekah atas nama orang tua kita, kemudian menghajikan orang tua kita, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang yang bapaknya udah tua renta nggak bisa naik kendaraan, bisa nggak aku hajikan dia? Bisa. Kemudian tentang syuk rumah juga yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu haji ada orang mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud bin Abbas orang itu mengatakan labbaik Allahumma an syuk rumah ya Allah aku haji buat syuk rumah jadi seperti ini. Jadi masalah-masalah ini ada khilaf, tapi yang sahih insya Allah nyampe kalau yang haji dan kurban itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya agar kita selalu mengingat kematian? Karena bisa jadi keluar dari masjid ini kemudian lupa kembali akan kematian. Nah, suatu hari Hamdalah, sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat jasadnya ketika dia mati di perang Uhud. Dia keluar rumahnya mengatakan nafaqo hambolah, nafaqo hambolah. Munafik hambolah ini kata dia, munafik. Kata. Ketemu sama Abu Bakar. Kenapa kau hambolah? Ya Abu Bakar, kita ini kalau lagi kumpul sama Nabi, Nabi bacain ayat-ayat, kita seakan-akan surga di depan kita. Ya Allah, tapi kalau sudah pulang ketemu istri sama anak-anak, ya udah lupa lah Kata Abu Bakar sama. Yuk kita laporan sama Rasulullah SAW. Kondisi itu sama. Akhirnya dia laporan. Ya kata Rasulullah SAW. Kalau kalian itu di luar rumah, di luar tempatku, seperti antum ada di tempatku, terus Seperti kalian bersamaku, la safahatkumul malaika fit Malaikat bakal salaman sama kalian di jalan. Kalau dalam kondisi bersama Nabi seperti di luar, ya udah itu hidup saat dan saat. Ya sekali-kali perlu dicas. ya sering-sering pengajian untuk ngecas itu. Ketika udah mulai jauh, udah ya Allah Bismillah, yuk bu anak-anak berangkat. Kita ini kayaknya udah jauh dari Allah jalan jalan Berangkat pengajian bawa ke taman-taman surga. Seperti itu wajar. Tapi keluar dari sini Jaga lisannya supaya terus basah dengan zikrullah. Insyaallah kita akan ingat kepada Allah Jalla Jalla. Nah, Pak Ustaz, apakah ada batas kesabaran untuk seseorang yang telah sekian lama mengajak anggota keluarganya untuk mengikuti dakwah yang hak ini misalnya ajak istri, ajak orang tua, ajak anak yang belum mendapatkan hidayah. Apa kiat-kiatnya dalam harus kita lakukan yang harus kita lakukan jika tidak berhasil? Berusaha kita jika mereka tidak mau juga. Nah, ketika Allah berfirman dalam surat Wal Asr apa kata Allah Wal Asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر yang pertama beriman yang kedua amal soleh yang ketiga watawasau bil berdakwah yang berdakwah ini pasti akan mendapatkan penentangan dari kaumnya dari keluarga maka yang keempat adalah watawasau bis sabr harus sabar apa ada batasannya Ustaz ada pagernya sabar itu? Nggak ada. Nabi Nuh alaihissalam itu mendakwah, mendakwahkan agama Allah kepada kaumnya 950 tahun. Kata Nabi Nuh. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني دعوتهم جهارا وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا كتب Nabi يا Ya Allah, aku ini dakwah sama kaumku dengan segala cara. Setiap ngasih tahu kaumnya, itu kaumnya nyumpel kupingnya. Sumpah. Bukan cuma itu, tapi ambil sarungnya untuk nutup kepalanya. Supaya nggak dengar dari perkataan Nuh alaihissalam. Aku sudah segala cara ya Allah. Aku dengan cara lemah lembut, dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, tapi mereka tetap menentang. 950 tahun. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak baru berdakwah dua tahun, bukan dua tahun, dua bulan, Udah berat banget harus sabar. Dan doakan mereka, minta sama Allah dengan cara yang baik. Anak-anaknya nak, ayo anak, bapak ini minta antar ke pengajian nak. Takut ini. Ibunya ngomong sama anaknya, ya, yuk antar ibu ke pengajian. Enggak lah ibu berangkat sendiri. Enggak ya takut ada yang nyolekin nanti. Diantar sama bapak. Diantar nggak ibu-ibu? Dia hati kalau yang ada yang nyolekin kan, wah ini bahaya. Yuk, berangkat insya Allah. Jadi perlu kita cara-cara bagaimana mengajak mereka untuk dan doa, yang utama doa. Berapa lama jarak tunggu di padang mahsyar saat dibangkitkan sampai persidangan di padang mahsyar? Waktu itu sangat panjang sekali. Sehingga orang-orang itu bingung karena tidak disidang. Orang itu kalau tidak disidang jemaah, ditangkap, masuk penjara, nggak disidang, apa yang akan dia rasakan? Galau, masya Allah galau. Gundah gulana, sedih, bingung kata dia. Bahkan di padang mahsyar itu karena lamanya waktu menunggu. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan seribu tahun bayangkan. Kalau nunggunya cuma sehari, itu sama dengan seribu tahun di Sampai dikatakan dalam riwayat-riwayat itu orang-orang kafir minta supaya disidang. Kata mereka wa in kana ilan nar. Walaupun harus masuk neraka. Tapi jelas gitu. Orang kalau nggak jelas statusnya itu bingung. Maka pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong minta tolong kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz antum bilang doa minta umur panjang tidak afdol dari Ummu Habibah ya, hadisnya riwayat Imam Muslim. Tapi Rasulullah SAW pernah mendoakan Anas bin Malik supaya dia dipanjangin umurnya. Panjang harta, banyak keturunan, kurang satu dan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Ini doa Rasulullah sallallahu bersama Anas bin Malik. Dia mendoakan Anas khusus untuk Anas bin Malik. Ketika dapat Ummu Habibah berdoa itu, Rasulullah SAW menganjurkan, ingat bukan melarang. Nabi mengatakan afdol lebih lebih baik, lebih utama seperti itu. Karena kalau memang ada orang tua yang mendoakan, saya ingat mendoakan anaknya panjang umur. Dia mengatakan eh, murah rezeki, gimana? Tepek dunia. Terus panjang umurnya, gitu kan? Iya, doa panjang umur boleh, tapi nggak nggak afdol. Yang afdol doakan supaya dijauhkan dari dari apa? dari api neraka. Dan kalau mendoakan panjang umur, semoga kau panjang, umur. wallahu amrak fi ta'ati. Kalau mendoakan orang panjang umur harus ditambah. Semoga kau panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalla. Kalau panjang umur nggak benar ya buat apa gitu ya. Nah, takdir manusia telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi pada malam Lailatul Qadar dengan seizin Allah, ada takdir tahunan yang ditetapkan pada malam tersebut. Mohon penjelasan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur dunia ini begitu indah. Semuanya Allah yang tahu. Tapi malaikat itu dikasih tahu sama Allah cuma yang tahunan bapak. Yang sekian tahun ini turun ke takdirnya. Malaikat sudah tahu semuanya. Dengan takdir yang tahunan itu. Tapi takdir yang di Lauhul Mahfuz itu hanya Allah yang tahu. Seperti itu. model mungkin di sini ada perusahaan-perusahaan ya, yang punya apa? Punya perencanaan 100 tahun, tapi ada yang tiap tahun di diflorkan gitu mamanya tunjukkan kepada mereka, wallahu a'lam. Takdir Allah, ada yang Allah hanya tahu, ada malaikat yang tahu. Takdir itu yang sudah Allah berikan tahu, beritahukan kepada mereka, yaitu takdir yang tiap tahunnya dan ketika anak itu ditulis di perut ibundanya. Nah, ini yang tidak berkaitan dengan kajian mungkin diakhirkan saja. Nah, ini apa yang terjadi dengan PM Israel Ariel Sharon yang menurut berita sudah koma 8 tahun dan akhirnya mati Ustaz. Ya, nggak tahu saya. Cuma ini yang berhubungan dengan pertanyaan ini satu lagi Ustaz, apa masa muda itu dari berapa sampai berapa? Masa muda itu dari umur berapa sampai berapa? Dari mulai ada yang mengatakan masa muda itu dari umur 17, 18, masa puber sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. 40 tahun itu sudah mulai indah jenjang. Makanya orang kalau sudah 40 tahun biasanya udah mulai kenceng tuh. Jalannya kalau biasa belok-belok 40 tahun itu biasa ya udahlah kata dia masa tetap gitu kan kayak gitu. Iya. Memang Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana orang itu kalau sudah sampai puncak umur kemudaannya sampai umur umur kekuatannya asyuddahu dan sampai ke umur 40 tahun. Jadi masa muda. Kalau yang taat setelah 40 tahun ya wajar lah. Biasanya 40 tahun ke bawah itu yang masa-masa berat ya. Jemaah ustaznya udah capek. Satu pertanyaan terakhir. Bismillah. Ustaz, bagaimana caranya agar ringan sholat di masjid? Di kondisi apa saja kita boleh tidak sholat di masjid? Nah, agama Islam ini mudah sekali. Mudah. Orang yang masjidnya jauh, jauh masjidnya, nggak dengan azan. Kalau azannya nggak pakai mic, kalau pakai mic 3 kilo dengar adanya di atas nggak pakai mic sampai jarak mana? Ketika dengan azan itu dia wajib datang. Ya gimana nggak wajib lah? Kita katakan itu perintah. Kalau kita diundang oleh orang kaya, oleh panglima dikala, leh si. Apa kata dia? Siap dah. Dipanggil hayya 'ala shalah. Duduk dulu sholat. Udah, ibunya ngelihat suaminya duduk-duduk. Eh, pak, pak, dipanggil pak. Panggil siapa? Kata dia, ah, panggil Allah. Gitu kan. Udah, langsung ke masjid. Dipanggil. Kita kalau menghadirkan, aku lagi dipanggil sama Allah. Itu insya Allah. Ya. Terus kondisi-kondisi hujan. Ya. Kondisi hujan becek. Nggak harus ke masjid. Kita di rumah kondisi sakit kecapean, ya Allah nggak kuat ke masjid. Ya bismillah. Allah itu Rahman Rahim dan kita telah berikrar wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak ya Allah ampunanmu ya Allah wa ilaikal kita kadang-kadang nggak bisa melakukan tapi hati ingin alhamdulillah tapi kalau tidak orang oh malah kan sholat sunnah itu sunnah di masjid bisa ya kalau sunnah nggak ke masjid gitu kan ya kalau kan di rumah nggak apa-apa. Oke, kalau bicara masalah hukum, sunnah itu wajib. Orang ini kalau urusan dunia, bapak kalau buka warung di jalan sana, jalan depan situ, akan dapat untung 27 juta pak. Tapi kalau buka warung di depan rumahnya, untungnya cuma satu juta. Kira-kira orang itu buka warung di mana? Di rumahnya, bah di rumah saja saya cukup satu juta. Oh, dia bakal kejar itu 27 juta. Walaupun basah-basah, berangkang, merangkak kata Rasulullah, dia kejar berapa? 27 juta. Yang jadi masalah pahala nggak kelihatan, bukan duit. Kalau duit insya Allah kita kejar. Jadi kalau masalah hukum ya lah para ahli fikih membicarakan hukum sholat berjamaah, tapi kita ini bicara pahala. Bicara dipanggil Allah, jangan jalal. Bicara kenikmatan, satu langkah dihapuskan dosanya. Satu langkah dikasih pahala, Masya Allah. Satu langkah dapat sepuluh ribu, Masya Allah. Cari masjid yang jauh, kata dia. Cari masjid yang jauh dia. Jadi hadirkan kebesaran Allah. Pahala, karena kita kadang suka diiming-imingin pahala. Kemudian kalau sakit, lelah, ya sudah. wafronak ya Allah. Maafkan ya Allah, aku gak kuat masjid ya Allah. Sakit kaki. Selesai. Aku luka oleh hal wastafirullah aku Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nanti ditanyakan kepada ustaz yang selanjutnya. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalla. Kalau ada yang salah itu murni dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.